Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi Wa stanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'd Yang saya hormati datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik, jemputan majlis, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yalbasuna siyaban khudra. Mereka itu di dalam surga memakai siaban baju khudra hijau masuk kemari saya sangka sudah masuk surga hijau daripada sutra istabrak muttaki'ina fiha 'alal ara'ik mereka itu pula duduk bersandar di atas kursi pakaiannya hijau duduk di atas kursi jannat jannat daripada kata jannah Jannah artinya tertutup. Mengapa surga itu disebut tertutup? Kerana ranting-ranting dengan daun yang lebat sehingga cahaya matahari tak sampai ke tanah. Tertutup. Kita pun cahaya matahari tak juga sampai. Jannah tajri minta tihal anhar Mengalir sungai-sungai di bawahnya Lalu sebahagian manusia mempermasalahkan ayat ini Kerana bercanggah dengan hadis Qudsi Allah mengatakan A'dattu li'ibadiyas salihin Aku siapkan untuk hambaku yang saleh Mala a'yunun ra'at Belum pernah dipandang mata Wala uzunun sami'at Belum pernah didengar telinga Wala khatara al aqal bashar Belum lagi terlintas di hati manusia Tapi Quran sebut wa fakihata wa abba ada buah-buahan, wa zaituna wa nakhla ada zaitun dan pohon kurma. La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Dia tidak pernah putus dan tidak ada yang terlarang daripadanya. Wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa. Ada cawan-cawan tempat air minum. Mengapa Al-Quran ada menyebutkan kenikmatan sedangkan hadis menyebut belum pernah dipandang mata? Samalah agaknya seperti kita pergi ke tempat jual toko buku Lalu kita tengok di pada page belakang Dia ada bercerita sedikit tentang isi daripada buku ini Tapi sesungguhnya yang ada di belakang itu hanyalah satu peratus saja daripada sembilan puluh sembilan yang belum diceritakan bagi sebagian setengah orang dia ingin masuk surga kerana sungai. Ada orang ingin masuk kerana tanam-tanaman. Tapi sesungguhnya bagi kita yang berada di negeri ini, bagi mereka yang di Arab mungkin dia inginkan tanaman yang hijau, dia inginkan danau, dia inginkan nak tengok sungai. Tapi bagi kita itu biasa, tiap hari kita tengok. Maka sesungguhnya yang paling dirindukan mereka adalah Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah berkilau cahaya. Boleh. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada masa itu wajah berkilau cahaya ila rabbiha nazirah karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tajuk petang ini diberi kepada saya dimaklumkan yaitu jalan-jalan menuju surga. Ada sebahagian orang, setengah orang saat ini bersedih hati meneteskan air mata sebab dia sangka dia tak boleh masuk surga kerana Nabi pernah bersabda wal hajjul mabrur haji mabrur laisa lahu jaza tidak ada balasan illal jannah kecuali surga satu-satunya jalan menuju surga hanya haji mabrur sahaja sementara di Riau orang yang bayar nak berangkat haji tahun 2015 dia baru boleh bertolak berangkat 2031 maknanya dia menunggu 16 tahun di Kuala Lumpur saya dengar dua kali lagi kalau begitu menangisnya dua kali lipat orang Riau jadi kalau begitu saya tak boleh masuk surga Pak Ustaz Sebab satu-satunya jalan hanya haji mabrur saja Wal hajjul mabrur, haji mabrur. Laisa lahu jaza, tak ada balasan illal jannah. Hanya haji mabrur saja. Maka petang ini kita akan bahaskan mana jalan lain. Karena tajuknya jalan-jalan menuju surga. Jangan bataskan, jangan hadkan bahwa jalan itu hanya haji mabrur saja. Bagaimana dengan orang yang susah? Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yassiru wala tu'assiru berilah kemudahan jangan susahkan orang basyiru wala tunaffiru tebarkan kabar kegembiraan jangan buat orang bersedih hati dan meninggalkan agama Allah subhanahu wa taala maka petang ini kita akan bahaskan apa sahaja jalan-jalan menuju surga menurut wahyu daripada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pertama Man ala salasa banatin Sesiapa yang membesarkan Tiga anak perempuan Fa'addabahunna Dia didik Dia beri adab sopan santun Budi bahasa yang baik Wa Wazawwajahunna Dia nikahkan dengan orang baik-baik Wa ahsana ilaihinnya Dia tak berhenti buat baik Sampai meninggal Sampai mati menghadap Allah apa janji Nabi di akhir hadis ini? Falahul jannah Maka surgalah bagi dia Jadi yang tak boleh berangkat pergi haji Mungkin dia banyak wang simpanan Tapi Allah tak perkenankan disebabkan kesihatan Maka jangan berduka Ada anak perempuan Nabi menjanjikan Man ala salasa banatin Sesiapa sahaja yang membesarkan mendidik sehingga anak itu menjadi muslimah yang baik wa zawwajahunna dia nikahkan dengan orang baik-baik wa ahsana ilaihinna dia buat baik sampai mati nabi menjamin nabi beri garansi falahul jannah maka surgalah bagi dia oleh sebab itu maka bila kita saat ini ada anak perempuan lalu kemudian datang seorang perempuan berapa tadi ya Rasulullah Tiga, bagaimana kalau dua? Maka Nabi katakan dua pun juga. Maka bila perempuan tuan-tuan ada dua anak perempuan, jagalah dengan baik, beri dia pendidikan yang baik sehingga dia menjadi muslimah yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Allah kalau sudah berjanji petang siang malam lima kali kita katakan selepas azan innaka la tukhliful mi'ad Allah tak ingkar janji siapa yang cakap macam tu Nabi dari mana Nabi dapat dari Jibril bagaimana Jibril boleh tahu wama yantiqu anil hawa Allah tidak katakan ini dari hati Muhammad ini daripada akal Muhammad tapi dia katakan allamahu syadidul quwa yang diajarkan dia yang memiliki kekuatan yaitu Jibril alaihissalam yang langsung dapat berita khabar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu tak dapat kita ulangkan balik. Maka kata pepatah Arab lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tak dapat diulang kembali. Andai anak-anak perempuan kita tak sempat kita didik kerana kesibukan mencari nafkah, mencari penghidupan, maka kita punya cucu, punya anak, punya generasi yang selanjutnya, maka itu kita didik dengan baik dengan pemahaman Islam yang baik maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan itu ada suatu ungkapan kalimat orang sangkakan ini hadis sebenarnya ini bukan hadis tapi kata-kata hikmah An-nisa imadul bilad perempuan itu tiang negeri tiang negara idza salahat salahatil bilad kalau perempuan itu baik maka negeri ini menjadi baik wa idza fasadat fasadatil bilad Kalau negeri itu banyak perempuan yang rosak Maka rosaklah dia Mengapa demikian? Bila seorang perempuan mendengarkan kajian Dia sampaikan pada suami dia Dia sampaikan pada anak menantu dia Maka dia lebih didengar Maka kalau saya sampaikan tazkirah pada seratus lelaki Yang mendengar itu mungkin semuanya Tapi yang berani menyampaikan sampai ke rumah tinggal 50 saja Dan yang 50 itu disampaikan lagi, disampaikan, diamalkan Tinggal 20 saja Dan selepas itu mungkin tinggal 5 saja lagi Tapi bila yang mendengarkan itu perempuan 100 orang Dia bawa ke rumah didengar oleh suaminya 100 orang Didengarkan oleh anaknya 100 orang Didengarkan oleh menantunya maka yang 100 itu boleh menjadi dua atau 300 oleh sebab itu banyak kelompok pengajian, kajian apapun namanya saat ini menyampaikan pesan-pesan itu kepada perempuan. Lelaki hebat dia karena ada perempuan, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai adik, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai guru. Maka Nabi menyampaikan dari kecil lagi Man ala salasa banatin Engkau didik tiga anak perempuan Fa'adda bahudna Engkau beri dia adab sopan santun Tutur kata budi bahasa yang baik Wazawwajahudna Engkau nikahkan dia dengan orang baik-baik Tapi tak cukup hanya setakat sampai pernikahan sahaja Wa ahsana ilayhinna Engkau buat baik Sampai bila seorang ibu mendidik anaknya Sampailah anak itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang menganggap bila anak dia sudah duduk di pelaminan, dia pun meneteskan air mata kebahagiaan, saya teramat senang. Kenapa puan senang? Kerana tanggungjawab saya terhadap anak saya pun sudah selesai dengan pernikahan ini. Belum kerana Nabi mengatakan wa ahsana ilaihinna buat baik sampai kematian datang dan janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam falahul jannah maka surgalah baginya itu yang pertama yang kedua nanti selepas saya sampaikan tazkirah ini 45 sampai 60 minit satu jam kita akan bukakan soalan saya akan jawab yang boleh saya jawab insyaallah yang kedua ada seorang imam Bila Nabi mengutus mengirim pasukan perang Maka dia ada dua Satu panglima perang Seorang lagi adalah imam Yang membimbing sembahyang berjamaah Imam ini setiap kali selesai Walabalin amin Dia baca kul wallah Selepas itu baru dia baca ayat Selepas dia baca kul wallah wahadunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad Baru dia baca ayat lain Manakala rakaat kedua Walil maghubi alaihim waladhalin Amin Dia ulang balik baca kul huwallah Lepas itu barulah dia baca ayat yang panjang Maka sahabat yang ikut berperang ini Menyampaikan berita ini Meminta fatwa kepada Nabi Kerana Nabi tak pernah ajarkan ini Nabi tak pernah suruh orang Bila engkau jadi imam baca Fatihah lepas tu baca kul huwallah Baru engkau baca ayat lain Nabi tak pernah ajarkan, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh. Tapi imam ini buat sendiri. Maka mereka ingin fatwa bolehkah, haramkah, makruhkah, mubahkah. Maka datanglah sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ya Tuan Imam yang engkau kirim bersama pasukan kami itu Melakukan perbuatan yang berbeza dengan yang selama ini engkau buat Apa dia kata Nabi? Dia selalu baca kul wallah Selepas itu baru dia baca ayat. Maka Nabi suruh dia panggil. Panggil imam kamu. Saya nak tanya dia. Tuan Imam, ya. Apa sebab awak baca Qul Allah selepas baca Al-Fatihah? Lepas baca Qul Allah baru baca ayat lain. Dia katakan inni uhibbuha. ini aku, saya uhibbuha. Bukan main senang, cinta kepada Qul Allah ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Saya hanya menyampaikan hadis yang ada menyebut kata jannah saja. Karena judul tajuk kita adalah amalan-amalan, jalan-jalan yang boleh membuatkan orang masuk ke dalam surga. Ini uhibbuha. Aku amat sangat senang dengan kul huwallah itu. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha. Cintamu kepada kul huwallah itu adkhalakal jannah membuat engkau masuk ke dalam surga. Uh, senang betul. Hanya kerana kul huwallah orang boleh masuk ke dalam surga. Apa isi kul huwallah itu? Kul huwallahu ahad. Esa tak berbilang, tunggal. Allahu samad meminta hanya kepada dia. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad dan dia tidak pula diperanakkan oleh manusia. Bila ia beranak, maaf, maka dia mengeluarkan nifas dan nifas adalah najis. Tak mungkin yang bernajis itu Tuhan. Maka kalau dia pula dilahirkan manusia, maka dia berasal daripada tempat yang hina, maka dia pun tidak Tuhan. Sampai hari ini masih ada orang yang mempertuhankan yang beranak dan yang diperanakkan. Siapakah dia yang beranak dan tetap disembah? Dia adalah Maryam. Mereka menyebutnya Santa Maria. Siapakah dia yang diperanakkan oleh manusia, dilahirkan daripada rahim? Dia adalah Isa alaihissalam. Oleh sebab itu, ketika engkau cinta kepada empat ayat ini, masuk dia ke dalam hatimu, tangkai jantungmu, maka engkau akan selamat daripada kekufuran. Nabi menjamin hubbuka iyyaha cinta engkau kepada surah ini ada khalaqal jannah maka membuat engkau masuk ke dalam surga bagi kita yang mengamalkan banyak surah lalu satu di antara surah itu kita pilih untuk diamalkan melazimkan diri sama semua Quran kalamullah tapi satu di antara yang lain memiliki keutamaan di antaranya adalah kul huwallah dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal Seorang sahabat membaca kul Dia baca dari salat Isya sampai subuh. Wudhu Isya dia bawa kepada sembahyang subuh. Sahabat yang mendengar membaca sahabat ini dari Isya hingga ke subuh, dia sampaikan ke Nabi. Karena Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajarkan hai orang beriman, bacalah ayat kul wallah daripada Isya sampai subuh. Begitu disebutkan dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Maka datang sahabat mengadukan ini perbuatan yang tak pernah dilakukan. Ya Rasulullah, ya, ini ada seorang lelaki dia baca kul dari Isya sampai kepada sembahyang subuh. Apa hukum perbuatan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ta'dilu Qur'an." Sesungguhnya ia sama seperti sepertiga Al-Quran satu surah itu sepertiga Al-Quran dua kali dia ulang dua pertiga Al-Quran tiga kali dia ulang maka ia sudah menghatamkan beberapa kali Al-Quran dalam satu malam tapi jangan kerana sudah membaca tiga kali lepas tu tak lagi membuka Al-Quran bahawa ianya sepertiga Al-Quran memang tak dapat ditolak hadisnya sahih dan bagi yang suka mengamalkan itu banyak-banyak Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ada salat yang memang ayatnya ditentukan oleh Nabi Qul wallah di antaranya adalah salat qabliyah subuh Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun Rakaat kedua Qul wallahu ahad Apa komen daripada Al-Imam Al-Syahid Sayyid Qutub dalam kitab Fi Quran. Mengapa ayat itu yang dipilih Rasulullah? Engkau boleh bersahabat dengan Kristian, engkau boleh berteman dengan siapapun yang berbeza agama dan keyakinan dengan engkau, engkau boleh berjiran tetangga dengan orang yang tidak seagama dengan engkau, tapi insya Allah hatimu akan kuat Kerana pada rakaat pertama engkau sudah katakan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sedangkan pada rakaat kedua engkau kuatkan dalam hatimu qul qul katakan ya Muhammad maka untuk ayat ini juga berlaku pada umat Muhammad Qul wahai umat Muhammad huwallahu ahad dia yang tunggal esa tak berbilang Allahus samad mintalah hanya kepada dia sahaja lam yalid dia tak beranak walam yulad dan dia tidak diperanakkan amalkan ini dibaca di dalam salat dibaca dalam zikir banyak-banyak dizikirkan diamalkan maka nabi menjaminkan hubbuka iyyaha cintamu kepada surah ini ada khalaqal jannah membuat engkau masuk ke dalam surga yang ketiga Man bana masjidan Sesiapa sahaja yang membina masjid Banallah mitlahu baitan fil jannah Maka Allah binakan untuk dia Satu istana di dalam surga Bagi kita yang sudah diberikan Allah kelapangan rezeki Membeli tanah diwakafkan visabilillah Maka tanah wakaf yang sudah diberikan di jalan Allah tidak boleh diambil kembali al-aidu fi hibatihi seseorang yang mengambil hibahnya kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi maaf kasar ungkapan cakap Nabi ini tapi mesti juga disampaikan kal kalbi seperti seekor anjing allazi yaudu ila qaihi yang kembali menjilat muntahnya empat rukun wakaf wakif orang yang berwakaf Mauquf alaih orang yang menerima wakaf disebut nazir. Mauquf bih tanah yang diwakafkan sirat ijab dan kabul. Aku wakafkan tanahku ini untuk membina sebuah masjid. Aku terima kata Tuan Nazir. Maka saat itu bersiaplah membina sebuah istana di dalam surga. Masya Allah kita baru saja tadi sembahyang zuhur di Masjid Bukit Aman masjid yang besar, membina masjid dengan harta, tak ada harta, membina dengan kuasa. Mungkin dia tak ada harta tapi dia punya kuasa. Oleh sebab itu bila kita tengok raja-raja Melayu zaman silam, setiap kali dia sampai ke sebuah negeri, dia akan bina masjid. Sampai hari ini di semenanjung Melayu dari mulai ujung Sumatera sampailah ke Malaika, kita lihat tengok masjid-masjid besar. Apa yang mereka inginkan? Membina masjid, membina sebuah istana di dalam surga. Maka ketika baginda Nabi SAW sampai ke Kuba pada hari Isnin, empat malam di Kuba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Hari Isnin Nabi sampai, empat malam tegak satu masjid. Begitulah semangat masyarakat Kuba membangun masjid. Hari ini kita pergi umrah Salat di Masjid Quba Sesiapa yang salat sunat di Masjid Quba Sama seperti mendapatkan pahala umrah Hadis sahih Tapi ada yang lebih utama lagi daripada itu Berapa di antara kita ini salat di Quba Mengalir pahalanya kepada mereka Yang sudah mati menghadap Allah SWT Mungkin jasadnya tak lagi bersisa tapi ada yang tetap mengalir dan setelah dia mati menghadap Allah dibangkitkan daripada kuburnya idza sama'um fatarat langit terbelah wa idzal kawakibun tasarat semua yang ada planet semua hancur wa idzal biharu fujirat lautan dinaikkan ke darat wa idzal quburu bu'athirat semua yang dikubur dibangkitkan kembali menghadap Allah di antara yang mendapatkan surga bahkan bukan hanya sekadar masuk ke dalam surga tapi dia mendapatkan sebuah istana yang megah orang yang membina masjid Afrika Utara pertama kali sampai seorang muslim ke sana dikirim oleh Umar Ibn Khattab Sayyidina Umar mengirim Amr bin As beserta pasukannya untuk membebaskan Afrika daripada penyembahan berhala maka kota itu bernama Fustat berubah pada masa dinasti Fatimiyah menjadi Al-Qahirah. Kaherah kata kita saat ini ada satu masjid tertua dan paling ramai pada saat malam nuzul Quran sahbah yang tarawih ramai kaum muslimin masjid itu diberi nama Masjid Amr bin As untuk mengenangkan orang yang pernah membinanya Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari Isnin Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Hari Jumaat Nabi bertolak Dari Kuba menuju Yathrib Nabi berhenti sejenak di kampung Bani Salim Di kampung Bani Salim Nabi solat Tempat Nabi solat berjamaah itu tegak lagi satu masjid Disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah Kerana orang ingin mengabadikan tempat sujud kening Nabi ke tempat yang suci itu maka diambil barakah mendirikan Masjid Al-Jumu'ah Masjid Quba, Masjid Al-Jumu'ah melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Yathrib merubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah maka berdiri lagi satu masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi kecil, sederhana ma baina baiti wa mimbari antara mimbarku dan rumahku bersama Aisyah baitun ma baiti antara rumahku wa mimbari dan mimbar tempat aku menyampaikan khutbah raudhatun min riyadil jannah ada satu di antara taman-taman surga maka bagi kita yang diberikan Allah kelapangan kelimpahan rezeki diwakafkan untuk membina masjid bisa semuanya boleh kita bina semuanya alhamdulillah andai tiada kemampuan kata kaedah fikih ma la yudraku kullu ma la yutraku kullu la yutraku kullu ma la yudraku kullu bila tak boleh semuanya maka jangan tinggalkan semuanya saya boleh tanahnya saja saya boleh dindingnya saja saya boleh atapnya saja ma la yudraku kullu la yutraku kullu kalau tak boleh semuanya jangan tinggalkan semuanya Kerana ini salah satu daripada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Mendengar hadis membina masjid tentu orang miskin, fakir yang susah hati, berduka cita. Dia boleh masuk ke dalam istana surga kerana dia kaya. Sedangkan aku yang miskin, susah, papa tak boleh mencium surga. Maka disitulah keadilan Islam Nabi menjanjikan untuk mereka yang tak memiliki harta Man salla isnatai asyrata raka'ah Sesiapa yang bersembah yang melaksanakan salat Isnatai asyrata raka'ah 12 rakaat Fil yaumi wal laylah Sehari semalam 12 rakaat sehari semalam Yang mana 12 ini Apakah masuk Qabliyah Ba'liyah Tahiyatul Masjid Dijelaskan dalam kitab Sunan at tirmidzi Empat rakaat sebelum zuhur Dua rakaat selepas zuhur Dua rakaat selepas maghrib Dua rakaat selepas isya, Dua rakaat sebelum subuh Inilah yang disebut dengan sunnah mu'akkadah Empat rakaat sebelum zuhur Tetap dua rakaat satu salam Dua rakaat satu salam Dua rakaat selepas zuhur Dua rakaat selepas maghrib dua rakaat selepas Isya, dua rakaat sebelum subuh. Itulah dia dua belas rakaat rawatib sunat muakkad. Mulazamah, istiqamah tak putus sampai akhir hayat kecuali sakit, musafir dan uzur syar'i. Maka Nabi menjanjikan Man bana masjidan Bagi sesiapa yang sanggup membina masjid Saya tak boleh membina masjid Karena kelapangan rezeki tak diberikan, tak dilimpahkan Allah Maka Nabi menjanjikan Bila kamu boleh memberikan tanah wakaf Sila wakafkan tanah Bila kamu boleh benarkan dinding atap jendela pintu Apa yang ada pada diri kamu Tapi bila tak boleh Maka Nabi berikan Man salla isnatai asyarata rak'ah Sesiapa yang salat dua belas rakaat Bunyalahu bihinna baitun Bunia dibinakan Dibuatkan untuknya Ditegakkan bagi dia baitun fil jannah adalah satu rumah tempat tinggal di dalam surga. Nabi tak hanya mengatakan ia masuk surga, tapi Nabi mengatakan dibenakan satu tempat baginya di dalam surga. Bagi kita yang selama ini sudah melaksanakan solat sunat rawatib ini, alhamdulillah. Tapi setengah orang berpikiran, awak tak sembahyang qabliyah kah? Qabliyah ini sunat. Apa makna sunat? Dilaksanakan berpahala, tidak dibuat, tidak apa-apa. Inilah yang membuat orang tidak membuat qabliyah. Maka setelah ini kita berazam dalam hati, bila dibuat berpahala, bila tidak dibuat boleh jadi menjadi apa-apa. Bukan menjadi tidak apa-apa. Karena sebabnya adalah ada janji Allah lewat melalui mulut Rasulullah yaitu membenakan sebuah tempat di dalam surga. Sudah keberapa? Sekarang kelima. Tak ada ikhtilaf. Yang kelima, Nabi masuk ke dalam surga manakala ia memandang ke belakang, ia tengok seorang perempuan, bukan seorang lelaki. Dia masuk ke dalam surga, Orang pertama masuk ke dalam surga Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidul Khalaiqi Ajma'in Sayyidul Arabi wal Ajam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Manakala ia masuk dia pandang ke belakang seorang perempuan Yang pertama kali masuk Islam perempuan Khadijah Yang pertama kali masuk ke dalam surga Nabi memandang juga perempuan Lalu Nabi bertanya Siapakah perempuan ini dia adalah orang yang membesarkan anak yatim. Maka janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa yatim." Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Wa farraja baina isba'ihi. Nabi menjarangkan antara dua jemarinya, as wal wusta, telunjuk dan jari tengah. saking dekatnya begitulah dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah perempuan yang memberikan pertolongan kepada anak yatim sebaliknya orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang yatim dia bukan sekadar tidak masuk ke dalam surga tapi Nabi mengatakan dia adalah yukazzibu biddin araita allazi yukazzibu biddin Tahukah kamu siapa sahaja orang yang mendustakan agama ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Dalam ayat lain Allah katakan fa'ammal yatima, anak yatim, fala tanhar. Jangan kau berkata keras dan kasar kepada mereka. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang menahan rezekinya untuk tidak dia berikan kepada yatim maka dia sesungguhnya sedang memakan sebahagian harta yatim yang dititipkan Allah melalui tangannya. Dia kata saya tak pernah makan harta anak yatim. Allah berikan harta yatim itu ke dalam tanganmu tapi engkau menahannya. Itu yang disebut Allah allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim innama ya'kuluna fi butunihim nara Sesungguhnya mereka sedang memakan api neraka di dalam perut mereka. Menyantuni anak yatim, menyenangkan hati anak yatim, memasukkan ke dalam surga. Tapi di samping itu pula menyia-nyiakan anak yatim, mendustakan agama, memakan harta anak yatim, yang fil butun, menggelegak di dalam perut, kagaliil hamim, seperti air yang berada di atas api tattali'u 'alal af'idah, apinya sampai ke tangkai jantung, tak terbayangkan panasnya. Bila api itu sampai keluar kullama nadijat juluduhum, manakala kulit mereka melepuh hangus terbakar hitam, badalna juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Begitulah seterusnya. Kami ganti dengan kulit yang baru. Manakala kulit itu hangus, melepuh, terbakar, menghitam, kami ganti dengan yang baru supaya apa liyadhuqul azab supaya mereka merasakan sakitnya azab yang dulu mereka dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puan-puan tuan-tuan yang sudah maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ini tapi tentulah dengan syarat-syarat yang akan kita bahaskan selanjutnya tetap memberikan bantuan santunan pertolongan kepada anak-anak yang diuji Allah dengan kematian bapaknya. Siapa yatim itu? Man mata abuhu mati bapaknya walam yablughul hulm, belum lagi akil balik Maka dalam kitab fikah dikatakan al yatim yatim adalah man mata abuhu mati ayahnya, meninggal dunia walam yablughul hulm, belum akil balik Bila ia sudah akil balik Maka tidak lagi yatim kata setengah ulama Sedangkan pendapat Abdullah Ibn Abbas Ia tetap yatim selama ia belum boleh berusaha mencari nafkah Tapi bila ia sudah mampu Maka ia tidak lagi dikatakan yatim Berdasarkan hadis daripada riwayat Sunan Abi Daud Hadis riwayat Abu Daud mengatakan La yutma ba'dal ihtilam Tiada disebut yatim bagi sesiapa sahaja yang sudah akil balik bagi wanita, bagi perempuan, bagi lelaki yang sudah akil balik meninggal ayahnya, maka dia tidak lagi disebut yatim. Tapi bagi pendapat Abdullah ibnu Abbas sampai ia boleh mencari nafkah, maka ia disebut yatim. Bila ada ustaz berceramah, jangan bagi santunan pada dia. Dia tidak lagi akil balik. Dia pakai pendapat yang pertama. Tapi bila dia pakai pendapat Abdullah ibnu Abbas, dia sudah universiti. Kenapa masih bagi santunan? Sebab dia belum lagi boleh menafkahi dirinya, belum lagi dapat mencari penghidupan, maka ia tetaplah kita berikan bantuan sebagai orang yang yatim. Likulli sya'ratin hasanat. Setiap helai rambutnya hasanat jamak muannas salim. Kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah Tapi dalam hadis ini dikatakan Likulli sya'aratin Setiap helai rambutnya Hasanat Mu'annas salib Sya'aratin Satu rambut Andai Nabi mengatakan Likulli sya'aratin Hasanat Setiap helai-helai-helai Ada kebaikan-kebaikan-kebaikan Tapi Nabi tak berkata demikian Likulli sya'aratin Satu helai Hasanat Kebaikan-kebaikan Itulah mengapa selepas kita bagi dia, kita sapu kepala dia. Kerana Nabi memberikan janji yang Masya Allah, Subhanallah. Kerana ia sudah kematian bapanya, lama dia tak mendapatkan kasih sayang. Saat itu dia merasakan kesejukan hati batinnya. Tapi sesungguhnya manfaat daripada menyapu kepala anak yatim tidak sahaja bagi si yatim. Tapi bagi orang yang menyapunya semacam terapi penyembuhan daripada penyakit keras hati kerana ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi ya Rasulullah ya aku ini terkena penyakit yasku mengadu melapor kepada Nabi tentang qaswatil qalbi hatinya yang keras susah nak menerima kebenaran maka kata Nabi at'imil masakin beri makan orang miskin wamsah ra'sal yatim sapu kepala anak yatim. Maka ketika kita sapu kepala anak yatim, pertama kebaikan-kebaikan dari rambutnya, yang kedua melunakkan hati yang keras, yang ketiga mendapatkan tajuk kita petang ini salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, iya. Bagaimana bila orang itu mati syahid?" Maka Nabi mengatakan, "Bila mati syahid ia memperoleh tiga. Dia tidak merasakan sakaratul maut, sedangkan kita tiap pagi petang mengatakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dia tak merasakan sakaratul maut illa kal qarsi, hanya seperti cubitan pada kulit saja. Sesakit-sakit cubitan, ah, begitulah dia rasakan kematian. Yang kedua, ia tidak merasakan azab kubur. Yang ketiga, ia tidak merasakan hisab. Sedangkan kita meminta wal afwa indal hisab. Tiga tak ia rasakan. Maka kata lelaki ini kalau begitu izinkanlah aku mati jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak langsung berikan izin. Nabi tanya pada dia, "Alaka min ummin?" Ibumu masih ada lagi? Adakah bundamu? Dia menjawab, "Na'am." Maka kata Nabi, jalan menuju surga. Yang keenam, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Ilzam rawatlah, jagalah rijlaiha, tapak kakinya. Fathammal jannah. Thamma hunaka. Thamma artinya di sana. Engkau jaga tapak kakinya fasammal jannah kau dapat di surga di sana maka ada ungkapan dalam hadis lain mengatakan al jannatu tahta al jannatu surga tahta di bawah Akdam tapak kaki Ummahat Ummahat jamak daripada ummun Ummun, ummani, ummahat Al-jannatu tahta akdamil ummahat Surga di bawah tapak kaki bunda Saya panggil anak saya nak bagi tahu engkau patuh pada ayah tapi belum jumpa lagi hadis surga di bawah tapak kaki ustaz Nabi hanya berkata ilzam rijlaiha engkau jaga engkau rawat engkau buat baik engkau berbakti kepada ha dia fasammal jannah kau dapati surga di sana maka bunda luar biasa maka Nabi mengatakan ummuka ummuka ummuka bundamu ibumu ibumu man ahaqqun nas bi husni suhbati siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah ummuka ummuka ummuka thumma man siapa lagi abuka mengapa perempuan mendapatkan tiga sedangkan kami lelaki ini hanya mendapatkan satu kerana perempuan yang mengandung perempuan menyusukan perempuan melahirkan bila ada lelaki ingin dapat tiga bolehlah cuba yang tiga mengandung, melahirkan dan menyusukan sampai hari ini inilah yang tak boleh dibuat ada suatu makhluk yang tak ada pada diri lelaki tapi ada pada perempuan dan ianya diambil dari asma'ul husna anar rahman aku ni rahman kata Allah syakaktur rahim min ismi Rahim bukan bahasa Melayu Rahim bukan bahasa Yang kita pakai Tapi rahim adalah bahasa Yang diambil dari Asma'ul Husna Anar Rahman Aku ni Rahman kata Allah Syakaktur Rahim Waja'altu lahu isman min ismi Aku ciptakan ia dari namaku Man wasalahu wasaltuhu Siapa yang menyambung Maka akan aku sambung dengan dia Perhubunganku waman qata'ahu qata'tuhu siapa yang memutus perhubungan silaturahim maka aku putus pula hubungan dengan dia maka bunda adalah karamah yang sangat besar tempat karamat bukanlah kuburan tua tempat karamat bukanlah pokok yang rimbun rindang tapi karamah kemuliaan adalah ketika ibu berada di tengah kita seorang sahabat kematian ibunya meleleh air matanya yang lain datang memberikan nasihat. Mengapa engkau menangis? Yang lalu tak dapat diulang kembali kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang mati meras hidup merasakan mati, sabarlah. Maka sahabat menjawab, "Aku menangis bukan kerana ia meninggal dunia, tapi yang kusedihkan kerana aku tak lagi dapat membasuh tapak kaki yang darinya adalah aku memperoleh surga." Masalah dia meninggal dunia Memanglah kita siap menghadapi kematian Tapi yang kusedihkan adalah Manakala berhentilah amal yang utama Aku tetap boleh solat tahajud Aku tetap boleh membaca Al-Quran Tapi ada amal utama yang dijanjikan Nabi Ilzam rijlaiha Engkau jaga, engkau urus, engkau pelihara tapak kakinya Fathammal jannah Bila ia masih ada Pulang kita kembali dari sini kita mulai perbaiki hubungan kita yang mungkin ada luka di hatinya bila galah patah boleh disambung kaca boleh direkat kembali tapi hati luka kemana obat akan dicari maka tak ada tempat lain kecuali bersimpuh dan meminta maafnya maka disitulah turun kemuliaan yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh Orang masuk ke dalam surga itu adalah kerana sesuatu yang sudah dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah sudah membeli. Ba'a yabi'u menjual. Ishtara yashtari membeli. Innallah sesungguhnya Allah ishtara sudah membeli. Apa yang dibeli Allah? Minal mu'minina dari orang beriman dua anfusahum diri mereka, nyawa mereka, wa amwalahum harta mereka bi annalahumul jannah bahwa mereka diberikan surga nyawa sesiapa sahaja yang memberikan nyawanya untuk agama Allah maka dia sudah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala inilah perniagaan yang paling beruntung saya ada uang ringgit puan ada emas saya bayar senilai itu dengan harga emas. Satu gram emas dibayar dengan uang ringgit. Balance, seimbang. Tapi manakala surga dibalas dengan nyawa, maka itulah perniagaan yang paling menguntungkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib." Suhaib seorang pemuda merantau dari Rom, Roma ke kota Makkah Al-Mukarramah miskin susah melarat berniaga menjadi kaya menikah punya anak manakala Nabi hijrah dia pun ikut pindah tapi orang kafir Quraisy menahan Hai Suhaib ya bila engkau ingin mengambil ini semua hartamu engkau mesti menetap di Mekah bersama kami bila engkau ingin pindah maka pergilah pindah tapi jangan bawa Suhaib saat itu berkeyakinan bahwa hartanya sudah dibeli Allah dengan surga dia tinggal dia pergi sebatang kara menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun pada akhirnya mertuanya mengizinkan pergilah menantuku pergilah bawa anak dan istrimu tapi saat itu dia pergi bersendirian saat itu sahabat berkata Suhaib rugi kerana hartanya tinggal Nabi mengatakan tiga kali rabiha Suhaib Rabi'ah Suhaib, Rabi'ah Suhaib. Sahabat heran, mengapa Suhaib beruntung ya Rasulullah? Hartanya sudah tinggal karena ia sudah membeli itu dan Allah sudah membeli itu dan dia sudah menjual itu dengan sesuatu yang lebih hebat lagi. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli dari orang beriman anfusahum jiwa, harta nyawa mereka wa amwalahum harta mereka bi anna lahumul jannah dengan surga sebagai balasannya. Hari ini bila ada orang-orang yang masuk ke dalam surga karena menyangka ini harta saya, maka sesungguhnya itu bukan punya kita. Itu sudah lama kita jual sebelum kita masuk ke dalam rahim bunda kita. Ini punya saya, ini jiwa saya. Maka dalam Islam haram menjual buah pinggang, haram menjual kornea mata, haram menjual katup jantung. Karena itu bukan punya kita. Benda yang sudah dijual tidak boleh dijual sekali lagi. Kerana hanya pengkhianat sajalah yang menjual benda yang sudah dia jual. Pembohong, penipu, munafik sajalah yang menjual barang perniagaan dua kali. Ini tanah sudah tuan jual dengan tuan fulan. Ya, saya akan jual lagi dengan tuan. Kami tak mau beli karena ini sudah dijual dan pembelinya pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah beli itu? Bi annalahumul jannah dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke 8. Yang ke-8 orang masuk surga karena doa. Ini yang jarang dianggap orang surga, saya boleh masuk surga nanti kerana harta saya. Betul. Kerana saya pergi haji mabrur. Betul. Tapi kerana harta, kerana haji mabrur ada satu bukan kerana harta. Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, Ya Allah, ya Siapa sahabatku nanti di dalam surga? Kata Nabi Musa kepada Allah, aku ingin tahu siapalah agaknya sahabatku nanti di dalam surga. Kata Allah, sahabat engkau nanti di dalam surga seorang peniaga daging, penjual daging di pasar. Dia tak katakan sahabat engkau nanti di dalam surga ustaz. Sahabat engkau di dalam surga adalah Mr. President. Sahabat engkau dalam surga seorang peniaga. Nabi Musa pergi ke pasar dia tengok seperti yang disebutkan Allah sifat-sifatnya inilah orangnya manakala dia tengok rasa tak masuk akal bentuknya bukan macam penghuni surga tapi dia tak boleh melawan Allah dia ikuti orang ini terus dia ikutkan lepas itu sampai ke rumah penjual peniaga daging memotong dagingnya kecil-kecil lepas itu dia masak Lepas itu dia suapkan kepada seorang tua Setelah makan kenyang Orang tua tadi berdoa Ya Allah Masukkanlah anakku ke dalam surga Bersama Musa alaihissalam Berapa banyak orang masuk surga Kerana doa orang-orang yang soleh Bisa boleh jadi ia ayah kita Boleh jadi dia bunda kita boleh jadi dia istri kita, boleh jadi dia tetangga, sahabat, jiran, kerabat kita, maka Allah berikan keutamaan. Makanya kita selalu meminta wa al jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang baik-baik. Idza sa'altumullaha, kalau kamu meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah yang paling tinggi surga Firdaus, tapi jangan sendirian saja. Makanya ketika Nabi sedang mendengar seorang Arab Badui berdoa, Nabi tegak, ada seorang Arab Badui berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana abadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, hanya kami berdua saja, yang lain jangan. Kata Nabi, doa engkau terbatas, maka engkau masukkanlah semua. Maka kita minta doa jamak. Rabbana ghafir lana wa adkhilna rabbana hablana rabbana barik lana karena tidak hanya sendirian saja maka di tengah malam kita berdoa ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu bersama tuan fulan bersama tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu diperkenankan Allah makanya berdoa jangan sendirian al-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa yang membaca doa dan yang mengaminkan doa pahalanya sama syarikan mereka berkongsi dalam balasan pahala Nabi Musa berdoa Nabi Harun mengaminkan Ya Allah kami akan menghadap Fir'aun berikan kami keselamatan maka Allah sebut dalam Al-Quran Qad ujibat da'watukuma Doa kalian berdua dikabulkan Allah Yang berdoa seorang sahaja Musa Sedangkan yang mengaminkan adalah Harun Amin kata Nabi Harun oleh sebab itu dalam hadis dikatakan la yajtami' mala'un. Sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Maka saya semasa pergi umrah, pergi haji, berdoa kepada Allah di tempat-tempat mustajab, masukkan kami bersama jamaah kami, siapa yang terlintas wajahnya saat itu sebut namanya, Tuan fulan, sahabat saya, maka orang yang mendoakan saudaranya an zahril ghaib bukan di hadapannya maka apa kata malaikat dikirim Allah dalam kitab Mustadrak Al-Hakim amin kabulkan doa orang ini walaka engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan manakala saya katakan ya Allah aku tak dapat membalas kebaikan orang ini man ahsana ilaikum sesiapa sahaja yang sudah berbuat baik pada kamu fakafi'uhu balas kalau orang buat baik pada kamu, balas. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tapi dalam Islam boleh kita balas dengan yang lebih hebat. Apa dia? doa dua silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Hari ini orang lepas sembahyang, dia langsung pergi saja. Awak saya tengok tak ada baca doa. Yang lama belum lagi diterima, apa tambah baru? Ini orang sombong, angkuh. Aku tak tahu doaku itu diterima Allah atau tidak, kata Umar Ibn Khattab. Tapi aku tetap juga berdoa. Mengapa? Karena doa adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita ini dihormati orang kerana otak, karena isi yang ada di dalam. Kita pergi ke rumah sakit yang orang rosak otaknya mungkin physically dia lebih sehat daripada kita. Tapi otak daripada tubuhnya sudah rusak Dan ibadah itu ada otaknya Dan itu adalah doa Maka kita panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan aku ke dalam surga Bersama si fulan Bersama si fulan Bersama sahabat Bersama jiran Sahabat ini masuk surga Karena doa orang yang dia suapkan Kebetulan saat itu ibundanya Maka kata Nabi SAW Dia masuk ke dalam surga karena amalnya juga ada, tapi karena ada doa orang lain. Berapa banyak kita ini sebenarnya bak kata orang Melayu menumpang tuah. Bukan tuah dari mulut kita, tapi dari doa orang-orang soleh. Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan saya. Selalu saya katakan, doakan juga saya. Karena boleh jadi tah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ke sembilan. Sembilan. Bila ada sepuluh berarti ikhtilaf. Yang kesembilan adalah Nabi SAW alaihi wasallam menunjuk bila kamu ingin tahu penghuni surga itu orangnya. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar menengok melihat inikah orangnya? Iya. Dia ambil selipar, dia masuk ke dalam uh, masjid, wajahnya basah lepas air wudhu, nampak air mengalir pada janggutnya. Bertamulah sahabat ke rumahnya, ingin tahu. Dalam Islam boleh bertamu tiga hari tiga malam. Dia tengok tidur malamnya biasa. Sembahyang malamnya tak terlalu lama. Tidak dari isya sampai subuh. Makannya biasa. Tidurnya biasa. Ibadahnya pun biasa. Lepas tiga hari dia tanya. Tuan, Masa kami duduk bersama Nabi dalam masjid, kata Nabi, lah penghuni surga. Tapi manakala aku tengok engkau biasa-biasa saja. Tak ada yang lebih. Maka bolehkah aku bertanya apa sebenarnya amalmu? Maka dia menjawab, aku solat seperti kamu. Aku puasa seperti kamu. Aku pun makan tidur seperti kamu. Hanya saja sebelum tidur aku tak pernah menyimpan hasad dengki di dalam sehingga bersihlah dia. Sesungguhnya yang memakan amal kita itu adalah hasad, dengki. Iyakum wal hasada, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal hasada sesungguhnya hasad yakulul hasanat memakan semua yang baik-baik kama takulun narul hatab. Makanya doa kita dalam Quran diajarkan Allah wala taj'al fi qulubina ghillan Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar Masukkan kami dalam surga yang aziz ya ghafar Selepas itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana firlana zunubana ampunkan dosa kami Wali ikhwanina saudara-saudara kami Allazina sabakuna yang sudah mendahului kami dengan iman Wala taj'al fi kulubina Jangan sampai kau jadikan dalam hati kami Ghil Bila kita tengok tafsir apa makna ghillan Hasadan Hasad Dendam kesumat sampai disimpan tujuh keturunan. Inilah yang merosakkan segala amal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk surga karena kesucian hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak memandang tubuh badan kamu, wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah kesucian hati kamu di dalam hati inilah ada riak, ada sum'ah, ada hasad, ada dengki, ada dendam, ada marah. Di dalam itu juga ada iman, ada Islam, ada ridho ada kenaah ada tawakal, ada tawadhu, ada rasa merasa bahwa diri paling hebat. Maka dihilangkan itu semua sebelum tidur malam. Siapa yang membuat kita sakit hati tadi siang? Renung sejenak, bayangkan wajahnya, Sebelum ya Allah si fulan tadi menyindir aku dengan kata yang kasar, maafkan dia, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Tapi menceramahkannya yang senang, mengamalkannya berat. Pernah Ustadz buat, ya sakit di dalam. Mungkin kita berdoa juga cuma bunyinya lain. Ampunkan dia ya Allah. Nak masih ada kita. Kita coba-cobalah malam ni hafal kaji kerana diulang nanti malam sebelum tidur berwuduk dulu karena baik duduk sebelum tidur sebelum itu solat sunat witir tiga rakaat kalau memang rasa-rasa susah untuk bangkit malam witir witir sebelum tidur dua sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur pertama Abu Bakar Siddiq yang kedua Bilal yang kedua Abu Hurairah Abu Hurairah ausani khalili Khalili orang yang aku sayangi berpesan kepadaku witir sebelum tidur. Sedangkan yang kedua Abu Bakar ya Abu Bakrin mata tutiru. Abu Bakar bila engkau sembahyang witir kata Abu Bakar ba'dal atamah selepas isya sembahyang witir lepas tutidu tidur. Tapi bila yakin bangun jaga tengah malam maka witirlah selepas tahajud. Yang tak boleh la witrani jangan dua kali witir filailatin dalam semalam. Lepas insya dia witir Bangun jaga malam Dia tahajud Lepas tu dia witir balik Kena witir tiga Tambah tiga Tak lagi witir Al-witru Ganjil Berjumpa dua yang ganjil Menjadi genap La-witrani Tak ada dua kali witir Dalam semalam Terakhir yang ke sepuluh Yang membuat dia masuk surga adalah Tak lain tak bukan Di awal sudah saya buka dengan itu Tapi tak masuk dalam yang pertama Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Man hajja sesiapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafas, walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan fasik. Kharaja keluar dia daripada haji itu kayauma waladathu ummuh seperti anak yang baru keluar dari maaf perut ibu rahim bondanya. Maka kalau sudah kecil bersih maka tak ada penghalang dia dengan surga maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat dua, lam yarfus tidak melakukan rafas, walam yafsuk tidak melakukan perbuatan fasik. Rafas dengan fasik sama-sama tak elok, sama-sama buruk, tapi ada beza. Kalau rafas dia lebih pada seksual, sedangkan fasik semua perbuatan yang buruk. Sama juga dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar mungkar semua yang buruk. Sedangkan fahsya seksual, kejahatan seksual. Karena ada orang yang baik majin menderma tapi dalam masalah fahsya rafas dia sangat jahat. Maka kejahatan dalam Islam dibagi dua. Rafas, fasik, fahsya, mungkar. Orang yang sudah balik daripada haji, matanya turun ke bawah, kalau ke atas berarti dia sudah kena fahsya. Ustaz dari tadi ke atas menengok kamera Itulah sepuluh. Nanti bila ada orang bertanya Tadi apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad Ada sepuluh. Apa-apa saja dia Ada insya Allah di youtube.com eh, Terima kasih 60 menit Tadi pukul dua setengah Sekarang pukul tiga setengah. Yang baik datang dari Allah Yang tak baik dari hamba Allah Yang daif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang digantungkan di masuk syurga bukan atas amalan kita, tapi atas rahmat Allah. Lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu Tiada seorang pun di antara kamu yang masuk surga kerana amalmu Wala anta ya Rasulullah Engkau pun tidak masuk surga kerana amalmu wala ana. Aku pun tak masuk surga kerana amalku. Lalu kenapa masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Masuk surga kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sepuluh amalan tadi mengundang turunnya rahmat Allah. Manakala kita santunkan anak yatim turun rahmat Allah. Manakala kita doakan saudara, datang rahmat Allah. Manakala kita bina masjid, ini hambaku sudah mampu mengalahkan nafsu syahwat hartanya, maka turun rahmat Allah. Bukan kerana kita bayangkan seorang hamba membuat daging, bawa pulang ke rumah, dia masak, dia suap. Tak akan kerana itu dia masuk surga. Lalu kenapa? Turun rahmat Allah melihat kelembutan hatinya Bahkan dalam hadis tentang Bani Israel dikatakan fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang lembut ada nilai sadaqah. Ada semut di dalam gelas sedang berenang-renang. Lalu orang tarik keluar semut. Apalah arti sebuah seekor semut? Dalam Islam semut pun menjadi turunnya rahmat Allah. Maka dalam hadis Sunan Nasa'i dikatakan, "La yabulanna ahadukum fil juhri." Jangan kamu maaf, maaf, jangan kamu kencing di lubang tanah. Kenapa? Dalam syarah hadis itu dikatakan, "Maskanul hasyarat," kerana lubang tanah tempatnya semut. Maka Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai para semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu. Kenapa? Kerana bila kamu tidak masuk, pasukan Sulaiman nakum Sulaiman wa junuduhu. Sulaiman dan bala tenteranya akan memijak dan kamu akan mati. Fatabassama ika Tersenyumlah Sulaiman mendengar itu. Kerana rahmat sayang kepada makhluk itulah turun rahmat kasih sayang Allah. Makanya dikatakan ketika Nabi mencium Hasan dan Husain, Nabi cium Hasan Husain, datang seorang Arab Badui bernama Abis Ibn Al-Aqra. Saya ada sepuluh anak lelaki, seorang pun tak pernah saya cium. Apa kata Nabi? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Hanya orang yang penyayang pengasih sahajalah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu man ardi yarhamkum sama. Kamu sayangi yang di bumi, maka Allah yang Maha Mulia akan menurunkan rahmat kasih sayangnya. Kesepuluh amal tadi mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takbur, orang yang hasad, maka sesungguhnya dia sudah menghanguskan rahmat yang akan turun ke dalam hatinya. Tidak akan turun rahmat kasih sayang Allah ke dalam cawan yang kotor berisi hasad, dendam, kesumat, amarah, maka inilah jihad yang berat. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang ringan melawan musuh kepada jihad yang besar. Apa dia? Melawan diri sendiri, melawan dendam, melawan pelit, melawan marah, melawan derhaka, melawan segalanya. Itulah yang sepuluh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam Saya ingin uh, dapat sedikit penerangan uh, Terhadap yang kita cakap uh, Kita ada dengar um, Imam Ramad kata eh, tak boleh Dan juga semuanya Kalau saya nak cakap eh, Maksudnya Kita kena uh, Allah Allah Sudah sekolah dan sebelum kita menunaikan sudah sebenarnya kita boleh Ustaz Samad, saya ini sembahyang baru tiga tahun ini saja, kata jamaah. Jadi, bila akil balik, umur 10, sekarang berapa? 40. Berarti 13, 14, 40 ah, maka qadaklah selama 27 tahun Kenapa begitu? Kerana sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Bahawa sembah yang yang lama tinggal Semula dari akil balir Mesri di Qabak Maka usali ada tiga Usali fadda zuhri arba'a raka'atin adaan Selepas itu dia tegak kembali usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Selama berapa lama? Selama tinggal tapi bukan lepas pengajian ini ambil cuti nak mengqadha sebulan. Selepas satu sembahyang qadha satu. Selepas satu sembahyang qadha satu. Lepas asar usolli fardhu asri arba'a raka'atin qadha'an. Lepas maghrib tapi jangan buat masjid kalau dibuat di masjid Habis lepas asar Kawan kita tengok Eh banyak utang ni Balik ke rumah ha. Tutup kunci pintu Usalli fardal asri arba'a raka'atin qaba'an Selama yang kita ingat Bila antara 10 ke 12 Pakai 12 tahun Bila lebih maka lebihnya itu terhitung sunat Kerana solat fardu itu dua Salat yang pertama isqatul faridah, menggugurkan kewajiban. Sembahyang yang kedua adalah terhitung sunat. Bila kita tadi dah sembahyang zuhur, lepas tu datang sahabat kita, dia ingin salat, kita buat sekali lagi, maka yang kedua itu terhitung sunat. Bila kita hutang 20 tahun, ya, kita baru qada 3 tahun. Lepas tu kita meninggal. Alhamdulillah. Allah berikan ampunan kerana ada niat ingin mengganti tapi bukan diganti qada saja ndak begitu dalam kitab al-fiqhul islami wa adillatu fikih empat mazhab dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili bila ada ustaz berceramah tak perlu qada-qada cukup istighfar sahaja cukup maka itu pendapat Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah tidak masuk dalam empat mazhab ah, nampaknya saya lebih condong ke Ibnu Taimiyah Pak Ustaz. Pakailah. Saya lebih condong kepada empat mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Bila dah buat qada Apakah saya tetap buat sunat Kerana ada orang yang bercakap Tak ada guna sunat Kalau qada belum Selepas solat zuhur Buat ba'diyah Selepas solat zuhur tetap berzikir Selepas zikir tetap doa Selepas doa tetap ba'diyah Selepas ba'diyah buat qadah Bukan selepas tu langsung qadah Pergi Awak nak ke mana? Saya nak cepat bayar hutang ni Tak Tetap qadah Seperti biasa karena sunat-sunat itu pun akan menolong kita. Mudah-mudahan dengan itu turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala sakinata dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin ke dalam hati orang beriman. Tidak ada jalan cara menurunkan rahmat kecuali memperbanyak ibadah kepada Allah tapi lagi-lagi la yukallifullahu nafsan illa usaha sesuai dengan kemampuan kita baca Fatihah ayat inna a'taina baca Fatihah ayat wal asrika kul wallahka maka tidak membebani diri dengan yang kita tak mampu wallahu alam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Saya ingin bertanya um, Pernah saya nampak dalam bulan puasa so, uh, eh, Semayang Tarawih ya dia tak semayang terawih tapi dia buat kabar ha, ah, macam mana Ustaz ke ataupun uh, rugi rugi semata-mata rugi dia sebab sepatutnya dia semayang terawih tapi dia buat kabar ok yang kedua Yeah. Ya. Uh, lepas salat subuh Yeah. dia terus dia ada semayang semayang kabar katanya jadi membolehkan atau tak boleh sekian terima kasih Ustaz Baik, dua pertanyaan Yang pertama, ada orang yang salat qadak Semasa orang sembahyang tarawih Maka yang seelok-elok cara qadak Selepas salat fardu, dia qadak satu kali sahaja Lepas itu dia Lepas insya' bulan Ramadan Dia qadak insya' sekali saja Usalli fadal insya' arba'a raka'atin qadak'an Lepas itu dia tetap salat tarawih Karena belum tentu tarawih ini ada lagi selepas tahun ini. Makanya salli ka'annaka muwaddi. Salatlah engkau seakan-akan ini salat muwaddi. Inilah salat yang terakhir. Ramadan, ini Ramadan terakhir. Lepas ini mungkin saya tak berjumpa lagi dengan Ramadan. Maka sebaik-baiknya dia qada isya sekali saja, selepas itu dia sembah yang tarawih. Kemudian orang yang melaksanakan apa tadi? Salat qabliyah subuh Boleh dikabak selepas subuh Datang ke masjid Tuan Bilal sedang Qad qamatis salatu Qad qamatis salah Tadi di rumah belum sempat qabliyah subuh Maka sampai ke masjid Sembah yang subuh berjamaah Lepas itu dia boleh Qadha qabliyah subuh Salat yang dibenarkan qada di antara salat sunat yang diqada adalah qabliyah subuh. Adapun qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah itu bila ada orang mengqada dalil dia kias. Dia kiaskan ke qabliyah subuh. Maka qabliyah subuh boleh diqada selepas subuh tapi seelok-eloknya dilalui selepas waktu terlarang Bila waktu terlarang ini 12 menit selepas syuruk Bila syuruk itu pukul 6.20 Maka 6.12 Dari mana datang 12 menit itu? Kata Nabi ada karnai syaitan Dua tanduk syaitan Waktu dua tanduk syaitan itu Qaidaram hir Seagak-agak setinggi tombak Ramhin tombak yang pendek. Ini ada tombak pendek, ini permukaan bumi terbit matahari. Manakala matahari terbit pukul 6.20 misalkan 6.20 maka masa itu datang setan menghampiri matahari sehingga orang menyembah matahari. Sampai hari ini banyak menyembah matahari. Jepun masih menyembah matahari. Orang Mesir kuno ada dewa Ra namanya, menyembah matahari. Lata uzamanat hubal jibti tagut naham itu disembah matahari terbit. Berapa lama? 12 menit. Ketika matahari terbit datang setan menghampiri bertanduk. Dua tanduk setan. Sampai diukur tinggi tombak dari matahari naik sampai setinggi tombak 12 menit. Maka selepas itulah baru solat sunat duha, solat sunat isyraq, salat sunat yang lain termasuklah mengqadha qabliyah subuh atau ingin mengqadha subuh usolli fardhu subhi wallahu a'lam di dalam di dalam sesi insyaallah khususnya kita baik Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam